Adapun kalimat pertama at-tahiyatu lillah wassalawatu wa tayyibat dalam tasyahudnya Ibnu Mas'ud yang dipakai oleh jumhur mayoritas ulama. Dan boleh pula seseorang membaca at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah At-tahiyatul mubarakat As-salawatut tayyibatu lillah Dan kata Ibn Abbas Dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami Tasyahud ini Dan itu diriwayatkan oleh lima muslim Sahih Begitu pula ada bentuk yang lain seperti tasyahudnya Umar Dan telah kita bahas bahwasanya At-tahiyat Lillah Maknanya segala pengagungan Penghormatan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalawat Begitu pula semua solat-solat kita Apakah solat-solat lima waktu Solat Jumat, Witir, solat-solat sunnah Termasuk pula solat yang sedang kita kerjakan Dan segala macam kebaikan Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala pula Yaitu kebaikan yang berupa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maupun amal-amal kebaikan yang kita kerjakan Semua dari Allah, milik Allah dan hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Selanjutnya assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini bacaan jumhur mayoritas ahli ilmu dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Dahulu para sahabat membaca ini di masa Nabi Alaihissalam masih hidup. Falamma qubida maka ketika Nabi wafat kami membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan dua-duanya boleh. Assalamu alayka ayuhan nabi ini yang diajarkan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam dan dipersaksikan oleh sekian sahabat tanpa ada pengingkaran dari mereka. Menunjukkan bolehnya membaca ini sekalipun sepeninggal Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang lebih baik membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebagaimana wa barakatuh sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud dan dua-duanya sahih. Adapun tentang makna-maknanya kemarin telah disebutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa huwa an yusallimaka Allahu ayuhan nabi min kulli su' wa yusallimu syari'ataka aidan min kulli su' Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Anda wahai nabi dari segala macam kejelekan dan keburukan. Begitu pula semoga Allah menyelamatkan syariat Anda, ajaran Anda dari segala macam makar dan kejelekan. Li'an nabi salamati syariatul Rasul alaihi salatu wassalam salamatullah Karena selamatnya ajaran Rasul Alaihi alaihissalam merupakan bagian termasuk dari keselamatan dijaganya Rasul alaihissalam ya. bahkan kita tahu sebagaimana dalam ayat in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul apabila kalian berselisih pada perkara suatu apapun itu in tanaza'tum fi syai'in pada semua perkara kembalinya kemana Ada orang bingung bilang begini, ada orang bilang begitu. Kata Allah, farudduhu ilallahi wa rasul. Seorang muslim hukum yang pertama kali melebihi semuanya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah yaitu kembali kepada kitabnya Al-Qur'anul Karim dan yang kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menanyakan kepada Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau. Dan sepeninggal Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam dengan dikembalikan kepada sunnah-sunnah hadis yang sahih dari Nabi Alaihissalam. Oleh karenanya, termasuk bentuk hak menjaga hak Nabi Alaihissalam, termasuk bentuk mengagungkan, memuliakan dan mentaati, meneladani serta melindungi dan membela Nabi Alaihissalam sepeninggal beliau adalah membela dan menjaga syariat ajaran beliau Alaihissalam. Ini disebutkan oleh para ulama. Dulu di masa Nabi lebih daripada itu. Bukan hanya menjaga, mempelajari, perhatian, mengamalkan, mendakwahkan ke keluarga dan menjaga uh, dakwah tersebut ajaran Nabi, namun juga menjaga, melindungi, mendengar dan mentaati perintah Nabi alaihi di masa beliau hidup. Nabi perintahkan ke A, A. Nabi alaihi perintahkan ke sana, ke sana. Ini di masa Nabi alaihi hidup Dan sepeninggal Nabi Alaihissalam, maka tinggallah menjaga syariat beliau Alaihissalam. Nabi Alaihissalam sudah tidak ada di tengah kita. Maka di antara hak Nabi Alaihissalam adalah menjaga syariat beliau Alaihissalam. Oleh kerana beliau mengatakan termasuk di antara kandungan Assalamu alaika ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk dari doa Assalamu alaika ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh atau doanya Ibnu Mas'ud dalam tasyahud Assalamu ala nabi Warahmatullahi wabarakatuh Jumlah yang pertama Kalimat yang pertama Assalamu alaika ayun nabi Semoga keselamatan atasmu Dilimpahkan atas anda ya Rasulullah Semoga Allah menyelamatkan anda Yakni min kulisu Dari segala macam kejelekan Dan demikian pula syariat anda Sepeninggal anda Dijaga syariat dan ajaran anda Dari segala macam kejelekan Ini doa dan adab seorang muslim terhadap Nabi alaihi wassalam. Dan bukan maknanya sama sekali kemudian seorang muslim meragukan kalau Nabi alaihi wassalam itu belum pasti, belum jelas masuk surga atau tidak. Naudzubillah. Karena kenapa kita sebutkan seperti ini? Karena ini muncul bukan hanya dalam tulisan di media. Ya subhanallah, dari seorang tokoh yang ditokohkan mengatakan nabi saja tidak ada jaminan kok masuk surga ya. Dalam kajian yang disebut kajian Islam, tafsir muncul di televisi mengatakan nabi saja belum ada jaminan kok masuk surga. Di televisi disaksikan sekian ribu orang di negeri kita. Ya Nasrullah Sallam ya. Maka ini salah satu dari dua kemungkinan imma jahil atau ahlul ahwa. Para ulama rahimah taala jangankan Nabi alaihi wasallam dengan dalil-dalil yang jelas mutawatir di antara sahabat di antara sahabat yang sepuluh. Al-Asyara al-Mubasyaruna lahum bil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman bil jannah. Sepuluh sahabat langsung disebutkan sekaligus dalam satu waktu oleh Nabi alaihi Wasallam. Dan lebih-lebih Nabi alaihi Wasallam, Maka <clears throat> berapa banyak di sana dalil-dalil yang menyebutkan Nabi alaihi Wasallam telah diampuni salahnya yang lalu maupun yang akan datang sebagaimana dalam hadis Aisyah dan masukkan di surga dan orang pertama yang diizinkan akan dibukakan pintu jannah untuk beliau alaihi salatu dan beberapa hal-hal yang lainnya dan beliau adalah orang yang pertama masuk jannah dan berapa banyak dalil-dalil yang jelas <clears throat> menyebutkan tentang hal tersebut akan tapi adab seorang muslim dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya mendoakan terus kepada nabinya di mana ba'dallah wa biiznih dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita kenal apa yang Allah cintai, apa yang Allah murkai. Apa yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Bagaimana cara ibadah salat maupun yang lain. Ini dengan praktek dan ajaran Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutusnya untuk mengajari kita, untuk mengajari para sahabat dan dinukilkan generasi ke generasi sampai kepada kita. Sifat salat Nabi alaihi wasallam, adab makan, adab bertamu, adab menerima tamu adab demikian pula bertetangga silaturahim dan demikian bahkan dalam perkara al jual beli ataupun perkara-perkara yang lain sekalipun maka disebutkan tuntunan dan ajaran ya dengan beliau alaihi salatu wasalam yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui firman Allah dan demikian pula diterangkan dengan sabda-sabda beliau alaihi salatu wasalam maka termasuk adab seorang muslim mendoakan agar Nabi alaihi salatu wasalam jaga diselamatkan <clears throat> dari segala macam kejelekan. Dan termasuk pula adalah <clears throat> apa yang dulu pernah disebutkan dalam sejarah tarikh <clears throat> oleh Ibnu Katsir seingat saya dalam Bidayah wa Nihayah disebutkan pernah terjadi hampir yaitu uh, terjadi sesuatu dengan makam Nabi alaihi Jadi ada dua orang ketika itu berkulit putih berambut pirang <clears throat> yang mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin <clears throat> datang ke Madinah kemudian menyewa ataupun ngontrak bahasa kita menyewa sebuah bangunan rumah di dekat Masjid Nabawi selama beberapa waktu ya kemudian <clears throat> mereka menampakkan diri dengan amalan sebagaimana kaum muslimin ke masjid membantu bersedekah dan itu Orang pun memujinya, memuji mereka. Akan tapi ternyata mereka menyembuhkan makar <clears throat> di dalam rumah, di dalam kamar yang mereka sewa, mereka gali sumur <clears throat> yang dalam, kemudian mereka arahkan ke arah Masjid Nabawi dan tepatnya ke sampingnya yaitu ke kamar Aisyah dan tepatnya ke makam Rasul alaihi untuk mereka yaitu lakukan sesuatu yang buruk terhadap jenazah Rasulullah SAW dan kita tahu bahwasanya jasad dan jenazahnya para nabi itu tidak bakal dimakan tanah sebagaimana Nabi Rasulullah SAW mengatakan innal ard la ta'kulu al anbiya sesungguhnya bumi ataupun tanah itu tidak memakan jasadnya para nabi sesungguhnya bumi apa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ya disebutkan hadis sahih sesungguhnya Taif tanah tidak akan memakan jasadnya pada nabi. Dan eh, dua orang ini melakukan makar tadi dan kalau ceritakan panjang ya. Singkatnya kemudian seorang khalifah ketika itu e, dimimpikan, ditampakkan dalam mimpinya angkizuni ya e, <clears throat> selamatkan aku ya bebaskan aku <clears throat> dari dua orang pirang ini ya. kemudian sempat berpikir ya khalifah ini ada apa ya. kemudian segera ke Madinah dan singkat kisah beliau mengumpulkan seluruh dan ini disebutkan Ibnu Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah pernah terjadi dan fakta bukan hanya cerita khayalan dan kemudian dikumpulkan seluruh penduduk Madinah uh, dengan uh, disebutkan oleh raja khalifah aku akan membagi-bagi untuk penduduk Madinah semuanya maka semua berduyun hendaknya tidak ada yang tidak hadir semua penduduk Madinah berdatangan kemudian raja sambil satu persatu melihat kok tidak ada yang dalam mimpi saya tidak ada dua orang pirang yang dimaksud kemudian bertanya kepada Alun Madinah sudahkah kalian semua hadir sudahkah kalian semua datang menghadapku sudah khalifah tidak ada yang tersisa kecuali hanya dua orang asing yang mereka baik yang mereka taib menyewa rumah di samping masjid yang mereka demikian demikian. Maka tunjukkan aku mana rumahnya dan didatangi kemudian dilihat ada lubangnya sudah dikeduk tanahnya sudah banyak menuju ke makam Rasulullah SAW. Ala kullin Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ya. Ah, Rasulullah SAW <clears throat> ya di masa hidup maupun setelah wafat beliau alaihi salatu wasallam. Dan di masa hidup Nabi SAW berapa banyak usaha pembunuhan terhadap Nabi SAW banyak sekali. Sampai ada yang menulis kitab khusus judulnya Al-Ikhtiyalat ala Nabi SAW. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi SAW. Apakah itu Yahudi memasukkan racun di dalam paha kambing atau sampil yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW? Ya, eh, dan yang menyebabkan sahabat yang lain ada yang meninggal, ya, Karena Ya, meskipun Nabi sempat terkena imbasnya namun Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Pernah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil di di eh, minta untuk datang oleh orang-orang Yahudi untuk perundingan berdamai. Kemudian Nabi diminta menunggu di bawah, tunggu sebentar mereka naik ke atas, kemudian dari atas mereka hendak menjatuhkan alat penggilingan ke kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah lagi, belum lagi di Mekah, sebelum di Madinah. Berapa banyak usaha pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hijrahnya Nabi Alaihissalam itu diberi imbalan siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati ya <clears throat> akan dapat imbalan sekian dan sekian berapa banyak usaha-usaha pembunuhan dan selamat dan Nabi alaihissalam meninggal secara wajar Allah subhanahu wa taala menjaganya namun adab seorang muslim oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan kami dulu berdoa dan mengatakan kepada Nabi assalamu alaikum ayun nabi ya wahwa baina dhahranina ketika beliau ada di tengah-tengah kami falamma kubidha ketika beliau dicabut maka kami mengatakan assalamu ala nabi namun sahabat lain mengatakan assalamu alaika dan tidak mengapa namun afdalnya atau lebih baiknya tadi assalamu ala nabi tidak mengapa mengucapkan assalamu alaika Taib. selanjutnya di sana makna salam sebagaimana kita pernah bahas ini memohon keselamatan dari segala macam hal yang tidak disukai yang uh, merugikan, memadaratkan baik dunia maupun din, ah, dunia wa din, dalam dunia maupun agama. Ya, maka ketika kita mendoakan saudara kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya fulan, semoga keselamatan atasmu. Dari musibah, dari bencana, dari sakit, penyakit, dari taib, ditipu, dari hutang, dari berbagai macam. Semoga Allah menyelamatkanmu. Meskipun yang namanya ujian, yang namanya musibah, yang namanya hal menyedihkan itu pasti bakal menimpa tiap orang hidup. Itu pasti. Besar ataukah kecil, lama ataukah sebentar, bagaimanapun bentuknya, orang yang hidup tidak bakal tidak pernah merasakan namanya kesedihan, ujian dan musibah. Itu pasti. Akan tapi termasuk di antara adab dan usaha upaya kita mendoakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Taib. Nabi SAW sudah pasti selamat. Nabi sudah pasti selamat dan masuk jannah. Tapi termasuk adab kita mendoakan apa? Assalamu ala nabi. Ya. Maka ini termasuk adab yang kita diajarkan untuk kita mengingat ya, bagaimana Nabi alaihi dulu disebutkan dalam hadis itu beliau mengatakan inna masali wa masalukum sesungguhnya perumpamaan diriku dengan kalian kama sali rajulin au qadanaran Perumpamanya seperti seorang lelaki yang menyalakan api, obor. faja'alat janadi buwal farash yaqa'na fiha. Maka api obor tersebut ketika dinyalakan menjadikan para serangga itu tertarik perhatiannya untuk menuju ke tempat terang tadi. Sehingga serangga oh, di tempat kita mungkin entah laron, entah eh, serangga kumbang atau eh, nyamuk atau berbagai macamnya hendak mendatangi tempat yang terang dan bisa-bisa terbakar masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bihujasikum dan aku mengencangkan ikat pinggang serius dan berusaha sungguh-sungguh eh, untuk menghalau kalian jangan sampai ke yaitu ke tempat api ini yang membinasakan. Walakinnakum tufallatuna min yadi. Atau kama qala sallallahu alaihi akan tapi sebagian kalian turun kalian terlepas dari tanganku. Maka usaha Nabi alaihi sangatlah besar untuk menyelamatkan kita dari azab sejak kali pertama dakwah beliau sampai akhir hayat beliau alaihi salatu salam Perhatian beliau mewasiatkan kepada kita pesan-pesan agar kita itu terhindar dari azab dan dosa yang paling besar dan pertama kali adalah kekufuran. Wala yardali ibadil kufur Allah tidak ridho kekufuran bagi hambanya karena sayang mengajak orang untuk masuk Islam bukan didiamkan. Dan Nabi SAW menyurati Raja Romawi, Nasrani, disurati terus ya, dan dengan berbagai macam cara. Ya. Oleh karena itu beliau diutus rahmatan lil alamin supaya mereka tidak terkena azab, supaya mereka tidak terkena siksa karena dosa terbesar adalah dosa terhadap Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita nafas setiap saat, detak jantung namun ternyata mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap tengah. Meskipun kita tidak sampai tingkat memaksa, tidak juga. Namun juga bukan kita tingkat mendiamkan. Mendiamkan kekufuran saja salah. Apalagi sampai menghormati kekufuran. Maka disebutkan di sana sekian banyak tentang perkara-perkara semacam ini. La haula wala quwata illa billah. Nah, tentunya perkara seperti ini Nabi Wasallam sangat mengerti dan membela hak Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mereka semua tidak terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala dengan mereka masuk agama Allah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada pun yang tetap bersikukuh. Tapi sudah tanggungan mereka. Takdir menentukan lain dan hidayah taufik bukan di tangan makhluk manapun. Sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi hanya berusaha dan mendakwahkan dan mengajak. Taib kembali ke sini. Assalamu ala Nabi atau dalam bacaan jumhur tasyahud Assalamu alaika ayuhan Nabi. Semoga keselamatan atas atasmu wahai Nabi. Dan ini telah kita sebutkan meskipun Nabi telah dijamin selamat, namun ini adab kita sebagaimana tadi. Taib selanjutnya. Wadalilu ala anna dan bukan menutup kemungkinan siapa tahu rencana dua orang pirang tadi ada lagi yang mungkin berencana mau begini mau begitu ya yang benar-benar maksud bukan sekedar kabar burung ada kabar burung digosipkan katanya pemerintah Saudi tidak menggusur makam Nabi ini semua tuduhan-tuduhan saja dihembuskan dan subhanallah termasuk negeri yang paling banyak fitnah paling banyak difitnah maksudnya paling banyak dituduh itu Saudi Arabia dituduh berbagai macam ya subhanallah Taip, <clears throat> kembali ke sini kemudian dalilu ala anna salamata syariati salamatun lahu annal insana law qala qawlan wa saran nasu yasubbuna hadzal qawl sara sabbul qaul sabban liqaili. Dalil yang menunjukkan bahwasanya keselamatan terjaganya syariat Nabi alaihi Wasallam merupakan keselamatan bagi Nabi alaihi Wasallam terjaganya pula Nabi alaihi Wasallam adalah seandainya ada seseorang lauqala qaulan dia mengucapkan sebuah ucapan wasaran nas yasubbuna hadal qaul kemudian orang-orang banyak mencela pendapat tersebut, mencaci maki pendapat atau ucapan orang tersebut. Sora sabbal qaul, sora sabbul qaul sabban liqaili. Tentulah secara tidak langsung mencela ucapan tadi juga mencela orangnya. Coba contohnya mudah. Ada orang mengatakan menurut saya pendapat saya demikian demikian. Kemudian ada orang lain banyak mengomentari orang yang mengatakan pendapat seperti itu ya ini adalah pendapat yang bodoh ini adalah pendapat yang batil ini adalah pendapat yang taib, uh, tidak uh, manusiawi tidak pantas dan berbagai macam dijelekan ini pendapat hanya pendapat rendahan ini pendapat ya uh, yang hina ini pendapat yang demikian Saran tidak langsung kan orangnya iya kan ya karena maka seandainya Nabi Alaihissalam Wasallam mengajarkan sesuatu ajarannya dihina ajarannya disimpangkan, ajarannya disepelekan, diremehkan, ditepis, maka secara tidak langsung itu celaan terhadap yang mengajarkan yaitu Nabi Alaihissalam. Oleh karenanya ya maka disebutkan fan Nabi Alaihissalam itu kulta. maka apabila engkau berdoa mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi fa innaka tad'u Allah an yusallimahu huwa wa an yusallima syari'atah. maka otomatis dalam doamu assalamu alayka ya nabi maka terkandung padanya Anda telah berdoa memohon kepada Allah agar menyelamatkan nabi alaihi salatu dan juga syariat ajarannya otomatis tapi selanjutnya kulna kita katakan assalam huna bima'na at-taslim makna salam yaitu at-taslim menyelamatkan fa hal ya'ti fi'al bima'na taf'il maka apakah datang dalam bahasa Arab bentuk kata dengan wazan dengan pola fi'al atau fa'al dengan makna taf'il seperti di sini salam bermakna taslim al jawab na'am iya wa minhu al kalam bermakna taklim begitu pula di antaranya adalah al kalam pembicaraan al kalam ya bermakna at taklim yaitu dengan makna mengucapkan kalimat-kalimat itu disebut al kalam kallama yukallimu mengajak bicara mengucapkan kalimat-kalimat disebut dengan kalam maknanya taklim Fasalam idan bi makna taslim maka salam maknanya adalah taslim ai taslim minallah alayka ya nabi semoga Allah memberimu keselamatan semoga keselamatan diberikan dari Allah untukmu wahai nabi ai innaka tasallallaha an yusallima nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maka anda meminta kepada Allah untuk menyelamatkan nabinya alaihi salatu wasallam wa an yusallima syari'atahu min kulli naqsin wa aib dan agar Allah menjaga menyelamatkan syariat ajaran nabi sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam dari segala macam ke, kekurangan penghinaan dan aib ya uh, celaan terhadap ajaran beliau oleh Sulatul alaihi Dan ini banyak bentuk-bentuknya, secara langsung ataukah tidak. Dan subhanallah kalau kita baca salah satu kutip tipis saja, bukan kitab tebal, kutip. Judulnya Fadul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf uh, karya Ibn Rajab rahimahullah taala di akhir-akhir beliau menyebutkan dalam pasal tentang qaswatul qulub, pasal tentang kerasnya kolbu beliau menyebutkan e, di situ tentang ya subhanallah tentang uh, bagaimana uh, eh, alul bidah nah, sebagian orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW itu <sighs> kalau membahas itu jadi panjang nanti ya ringkasnya adalah mereka tidak banyak untuk melakukan tapi menolak menepis daripada ayat karena ayat sepakatnya oleh kaum muslimin semuanya mutawatir. Ini ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau hadis maka mereka menepis dan me, menyingkirkan hadis dengan berbagai macam caranya. Ada yang disebut uh, yaitu upaya-upaya tabaif melemahkan hadis dari Rasulullah SAW. Kalau ilmiah tidak ada masalah. yakni ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah usul atau ilmu hadis, mustalah hadis dan jarh wa ta'dil. Tidak ada masalah. Ini hadis doif karena di dalamnya ada fulan bin fulan dia begini begini. Atau fulan tidak bertemu dengan fulan. Ini berarti mungkotik terputus sanatnya. Atau fulan menyelisih perawi yang lain. Ini ilmiah. Namun melemahkan hadis dengan namanya hadis itu kan hafalan dari orang-orang. Ini kan tidak kuat. Namanya hadis kan hukumnya tidak kotai pasti seperti Al-Quran. Namun kan zonni hanya dugaan, prasangka dan namanya hadis itu kan di masa itu, masanya Nabi Rasulullah SAW sekarang sudah beda. Padahal semua syariat Islam, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu berlaku sampai hari al-qiyamah. Tentunya bukan eh, dalam semua eh, hal tentunya seorang disyariatkan sama, namun secara keumuman dibahas oleh para ulama yaitu tentang adab ta'am, adabul akal wan naum, adab mau tidur, adab makan, adab ini dan itu. <clears throat> Makanya dibahas ada bukan bukan bermakna kemudian sebagaimana yang sering dituduhkan oleh orang-orang harus tetap pakai ontanya, harus pakai bukan itu maknanya. Akan tapi subhanallah datang banyak usaha dan upaya sejak zaman Ibnu Rajab, bahkan sebelumnya. Upaya untuk menggeser me, menjauhkan umat dari hadis itu dengan berbagai macam cara. Kalau tidak langsung sudah kita ini tidak usah pakai hadis. Hasbuna kitabullah. Cukup bagi kita kitab Allah. Ya. Sehingga sudahlah sehingga dikenal dengan jamaah Quraniyun. Cukup Quran saja. Ya. Atau yang disebut dengan jamaah lebih vulgar lagi mungkir sunnah atau ingkar sunnah, jamaah yang ingkar sunnah. Cuman pakai Quran-Quran saja. Hadis tidak mau. Ini yang terang-terangan ya, artinya yang jelas ya. Dan sebenarnya ini pun pengakuan mengikuti Al-Qur'an saja, ini pun juga sekedar uh, apa pengakuan. Karena seandainya mereka benar-benar mengikuti Al-Qur'an, mau tidak mau mereka harus mengikuti hadis. Karena Al-Quran memerintahkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan apa saja yang dibawakan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ambillah. Bukan hanya dibawakan Rasul ayat-ayatnya, tapi juga hadis. Salah satu contoh, Abdullah bin Mas'ud pernah datang ke sebuah kota. Dan disebutkan tentang seorang wanita, nenek-nenek atau seorang wanita datang bertanya. <clears throat> Ya, ketika dijelaskan tentang masalah haramnya mengerik alis ya bukan mengerok alis ya, semisal disebutkan hadis Rasulullah SAW ya. An-namisat la'anallahu an-namisat wal mutanammisat ya. <clears throat> dan uh, sekian banyak disebutkan wal washimat wal mustawshimat wal mutafallijat lil eh, wal mutafallijat lil asnan lil husn disebutkan beberapa Allah melaknat para wanita yang demikian yang mentato dan minta ditato yang mengerealisnya dan minta dikeris dan seterusnya. Maka ada seorang wanita mengatakan, "Ma wajadtu ma wajadtuha fil Qur'an." Saya tidak mendapati ada larangan seperti itu dalam Al-Qur'an 30 juz. Jadi menunjukkan wanita di zaman sahabat itu perhatian dengan Quran. Bisa ngomentar seperti ini, saya nggak dapati dalam Al-Qur'an. 30 juz Quran nggak ada. Berarti mereka perhatian dan hafal dengan Al-Qur'an. Mengatakan nggak ada dalam Al-Qur'an. Kata Ibn Mas'ud, kalau engkau sungguh-sungguh mencarinya dalam Al-Quran, lawajat dia. Engkau akan jumpai ayatnya. Tidak ada, sudah saya tidak ada tentang larangan ini. Bala, tentu ada. Yaitu, yaitu wama atakumur rasulu fakuduhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul ambillah dan apa saja yang beliau larang maka tinggalkanlah. Dan ini termasuk yang beliau larang. Beliau mengucapkan ini. Ini hadis sabda beliau Rasulullah dan Al-Quran memerintahkanmu untuk engkau meninggalkan larangan Nabi Alaihissalam. Dalam ayat juga disebutkan wa mayyuti ini tambahan wa mayyuti rasulah faqad ata Allah. Siapa mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Maka siapa yang jujur mengikuti Al-Quran sungguh-sungguh mau tidak mau dia mesti harus mengikuti hadis. Dan itu hukum kedua, sumber hukum kedua dalam Islam. Atau yang tidak terang-terangan menolak dan menepis hadis. Ada yang mengatakan, ya sudah kami terima hadis namun yang mutawatir saja. Al-Quran kan mutawatir. Kami ambil yang mutawatir. Ada pun hadis ahad yang cuma diriwayatkan dari satu orang, dari fulan, dari satu, dari satu, dari satu, kami nggak mau terima. Apalagi dalam bidang akidah, tidak mau pakai hadis ahad. Dan ini bid'ah di masa itu, diingkari oleh para ulama terus. Ada lagi yang mengatakan dengan cara lain, dengan cara lain terus berbagai macam dan sampai mereka tingkat menyebut ahlul sunnah ahlul hadis itu hashwiyan orang-orang yang uh, apa rendah pola pikirnya orang-orang yang tidak berpikir orang-orang yang memegangi menjunjung tinggi hadis dari Nabi Muhammad SAW dan mempraktekannya maka dijuluki ini orang-orang yang saklek ini orang-orang yang demikian ini ini orang yang tidak mikir orang yang dan sebagainya Padahal kita lihat guru-guru kita para masyayikh dan seterusnya menjunjung tinggi dan ditulis kitab khusus ta'zimus sunnah, pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Sementara sebaliknya ra'yu, pikiran yang mereka jadikan sebagai dasar dalam fatwa. Sehingga yang dianggap mufti, sehingga yang di dan itu terus. Kalau kita baca kalam ucapan Ibn Rajab, masya Allah, seakan-akan beliau sedang bicara sampai di zaman kita. Ya, beliau menyebutkan yang diangkat ahlu ra'yu ya subhanallah yang disebut cendekia ya, yang disebut intelektual muslim dan seterusnya sementara mencela meremehkan sunnah hadis Nabi alaihi dan subhanallah maka banyak-banyak kita membaca bimbingan terangan para ulama karena sesungguhnya disebutkan as-sunnatu safinatu nuh sunnahnya rasul itu kapalnya Nabi Nuh man raqibaha naja wa man lam halak siapa yang mengikutinya akan dapat jalan terang dan terselamatkan siapa yang tidak dia akan binasa dan akan terombang-ambing dan bingung dengan banyaknya kekacauan dan keributan, banyaknya percekcokan dan perbedaan pendapat. Dan Rasul telah mengatakan Tarok tukum alal baydo. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang. Lailuha kana haria, bahkan malamnya bagaikan siangnya. Jelas. Akan tapi tidak jelas bagi yang tidak memahami sunnah. Bingung dan bimbang. Maka salah satu jalan melawan keraguan, kebimbung, kebimbangan dan syak syubhat adalah dengan ilmu yang mewariskan yakin. Kembali ke sini maka pentingnya berpegang teguh dan membela ajaran syariat Rasulullah SAW. Kita berdoa memohon agar syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat Rasulullah SAW ajaran beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu selain dengan doa setiap ketika sholat Assalamualaikum ya Nabi juga yaitu dengan usaha dan upaya kata para ulama Maktabah perpustakaan penuh kitabnya. Hadis-hadis Rasul semuanya. Ataupun tafsir ayat-ayat. Ataupun sekian banyak. Ada perbuatan bid'ah ataupun kemaksiatan di maktabah perpustakaan tersebut. Tidak mungkin buku-buku itu bisa bicara sendiri. Butuh ada orang yang mentransfer kemudian menerapkan dan menyebutkan ini salah, menyelisih sabda Nabi dan seterusnya. Nasallallahu taufiq. Kemudian disebutkan wahuna iskal fi kaulil musalli. Di sini ada iskal ketika orang yang sholat mengucapkan assalamu alaika. Semoga keselamatan Allah limpahkan atas Anda. Min wajain. Di sini ada mungkin dua iskal, dua uh, uh, problem yang mungkin dianggap janggal oleh seseorang dari dua sisi. al wajul awal sisi yang pertama mungkin ada yang bertanya, kaifa sahha an yuqataba fi salat wa huwa minal adamiyyin? Bagaimana dibenarkan kita meng, yaitu mengalamatkan mengucapkan salam kepada Nabi SAW dalam sholat sementara Nabi termasuk dari Bani Adam Nabi termasuk dari kalangan manusia anak keturunan Nabi Adam sementara Nabi wan Nabi SAW yakul padahal Nabi telah bersabda dalam salah satu hadisnya riwayat Muslim inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamil adamiyyin sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia, sedikit pun dari ucapan berbincang kepada manusia. Nabi ketika menasihati seorang sahabat, sholat ketika dia berbincang dalam sholat, ya belum tahu Ya, dan dulu mereka para sahabat itu berbincang dalam sholat. Kemudian turun ayat telah kita lewati. Wakumu lillahi qanitin dan berdirilah kalian untuk Allah dengan penuh ketundukan. Fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Kata sahabat, kami pun diperintah untuk diam dalam sholat dan dilarang untuk bicara. Ya. Padahal dulu sebelum turun ayat itu mereka berbincang dengan sampingnya. Dan kemudian ketika suatu ketika ada yang bersin, alhamdulillah. Ada yang mendoakan yarhamukallah, padahal ini ucapan bagus, tapi dalam sholat. Dan dan di sana ada di antara nasihat Nabi Allah SAW kepada seorang sahabat, sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya satu pun dari perbincangan manusia. Nah, bukankah ini kita mengucapkan assalamu alaikum ayun nabi? Ini perbincangan kepada al adami min kalamil adami dan beliau termasuk Bani Adam Nakul maka jawabnya kita katakan inna khitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza mustathna min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamin adamiyyin. Sesungguhnya tayyib khitab mengalamatkan pembicaraan kepada Nabi alaihi wasallam dikecualikan dari hadis Nabi tadi. Tidak masuk dalam hadis Nabi tadi, tidak pantas solat ini perbincangan kepada seorang Bani Adam pun. Ya, dikecualikan. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Karena itu tuntunan dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan perhatikan bagaimana e, seorang ulama mendidik kita untuk membahas yaitu dan membantah dengan adillah dengan ilmiah. Ya. Sesungguhnya ini dikecualikan. Ya. Kenapa? Karena hadisnya sahih bahwasanya tentang assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh seperti hadis Umar Walihada kala ulama oleh karenanya para ulama mengatakan ida atal musalli fil khitab li ghairillah wa rasulihi batalat salatuh. Oleh karenanya apabila ada seorang yang salat dia datang mengucapkan dia salat mengucapkan dengan kaf al khitab dengan kata-kata ka yang artinya anda atau engkau alaika atau kum assalamu alaika assalamu alaiki assalamu alaikum assalamu alaikuma ini anda kalian kalau assalamu alaika anda seorang lelaki, kalau assalamu alaiki anda seorang wanita, assalamu alaikum semuanya umum. Maka ketika menyebutkan seperti ini kata para ulama diperuntukkan untuk selain Allah maupun salam untuk Rasul alaihi maka batal sholatnya Laudakhala alaika rajulun seandainya ada seorang lelaki datang kepadamu wa anta solli, engkau sedang sholat. Wakala dan dia mengucapkan salam assalamu alaika, mengucapkan salam kepada kita. Fakulta dan engkau menjawab wa salam atau alaikassalam menjawab salam dengan ucapan kita batalat salatuka maka batal salatmu illa antakuna jahilan kecuali engkau belum tahu hukumnya. Kalau belum tahu tidak batal karena ada dalilnya. Ada sahabat yang tadi menjawab yarhamukallah. Ada yang bersin alhamdulillah dia doakan yarhamukallah. Karena nggak tahu dan diberitahu dinasihati oleh Rasul tapi tidak diperintahkan mengulangi sholatnya berarti menunjukkan sholatnya apa sah tidak batal ya begitu pula orang kiblat oh, saya belum tahu misalnya dan berapa maka bisa untuk pendapat Al sebagaimana dulu para sahabat juga sholat menghadap Baitul Maqdis diberitahu sahabat lain saya barusan sholat bersama Rasul menghadap Ka'bah langsung balik dan tidak mengapa maka ini belum tahu <clears throat> ketika menjawab waalaikumsalam kalau belum tahu maka tidak batal sholatnya tapi kalau tahu maka dia menjawab waalaikumsalam batal sholatnya kembali ke sini dan adapun masalah salam secara ringkas maka bukan dilarang mengucapkan salam terhadap orang yang salat. Ya. Dan di sana ada beberapa hal e, apa namanya di dalam dalil-dalil dan bahkan Nabi Alaihi Wasallam menuntunkan untuk menjawab ucapan salam ketika kita sholat tapi bukan dengan waalaikumsalam tapi dengan mengangkat tangan seperti ini jadi ketika dia mengucapkan assalamualaikum kita jawab seperti ini <clears throat> tangan kita diarahkan seperti ini atau yang kedua Nabi pernah menganggukkan kepalanya ya assalamualaikum ada yang masuk kita sedang sholat anggukkan kepala <clears throat> dan ada yang ketiga diriwayatkan mengangkat telunjuk namun ya mungkin ketika di bawah namun saya ragu-ragu tentang riwayatnya sehingga saya ada yang mendoifkan di antara ulama namun itu tadi dua insya Allah sahih <clears throat> tentang uh, cara menjawab salam yang paling masyur pertama dengan tangan tadi isyarat ya yaitu assalamualaikum jawab ya demikian bukan dengan waalaikumsalam namun dengan gerakan tangan seperti yang tadi kita sebut. Dengan telapak eh, apa, tangan dimajukan, telapak tangan eh, bagian punggung di atas dan bagian perut telapak tangan di bagian bawah. Ini saja Maka ucapan salam kepada Nabi tidak mengapa. Assalamualaikum karena ada dalilnya. Adapun selain Nabi ada salatu salam. Maka tidak ketika demikian dikatakan oleh para ulama kecuali yaitu yang disebutkan dalam dalil sebagaimana setelahnya yaitu nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun assalamualaikum yang akhir ke kanan maupun ke kiri itu memang tahallulnya sholat, ya. penutupnya sholat. Ya. Maka dengan itu selesai. Ya. Maka itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri karena memang itu tanda penutup sholat. Ya. Yang tadinya kita nggak boleh salam ke orang di dalam sholat, nggak boleh berbincang dengan orang, nggak boleh ngobrol. Sekarang ke kanan, tutup, assalamualaikum warahmatullahi ke Sebagian dalam ihram haji maupun umrah tidak boleh cukur rambut, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ketika tahalul akhir, cukur rambutnya. Maka tahalul selesai ihramnya. Begitu pula dalam sholat ya, ditutup dengan salam. Al-wajh sisi kedua. Kaifa an yukhataba wa huwa ghaib la yusma, la yasma. Ada problem yang kedua, iskal yang kedua. Mungkin seorang ada yang bertanya, bagaimana dibenarkan? Ya, itu eh, beliau diajak bicara, diucapkan salam, assalamualaikum, sementara beliau gaib. Layasma, tidak mendengar. Wahwa ba'id minka. Dan beliau jauh dari anda. Bal ba'da mauti. Bahkan sepeninggal Nabi, sewafat beliau, setelah wafat beliau. Wahwa mayyit, sementara beliau telah menjadi jenazah mayit alaihi salatu wassalam. Jika ada yang bertanya, al jawab maka jawabnya anna mukhatabatana iya saufa tunqalu ilaih. Bahwasanya pembicaraan kita, ucapan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam akan dinukilkan oleh Allah, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada beliau dimanapun jauhnya kita. Seberapapun zaman setepat tinggal Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya Fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ingat ini pendidikan beliau, beliau menjawab juga dengan dalil. Apa dalilnya? Rasul pernah bersabda, salimu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kunta." Ucapkanlah salam kepadaku karena sesungguhnya ucapan salam kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yang di Amerika, yang di mana ada yang di uh, Jerman, yang di uh, Kuwait, yang di Indonesia, yang di Malaysia, dimanapun akan sampai binilai taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dalam hadis yang masyur disebutkan al bakhil man dzukirtu inda walam yusalli alaih. Ada, nah, ada disebutkan pula uh, ucapan salam fa inna salatakum uh, taib sallu alayya man shalla alayya sallallahu alaihi asra. Barang siapa berselawat kepadaku akan Allah balas dengan 10 kali lipat dan diucapkan salam ya dan demikian pula akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dimanapun umatnya berada. Fa idza sallamta alaihi fa inna taslimaka yablughu fi ayyi makanin kunta. Maka jika Anda mengucapkan salam kepada Nabi Rasulullah SAW akan disampaikan oleh Allah kepada beliau di tempat manapun Anda berada. Wa liquwwati istihdharika khat khatabtahu ka'annahu hadir baina yadayka wa in kana ba'idan dan demikian karena kuatnya ya hadir uh, anda istihdar menghadirkan seakan anda mengucapkan salam seakan-akan beliau mendengar ataupun yang lain meskipun beliau yaitu jauh meskipun beliau jauh dan itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala karena disebutkan dalam dalil yaitu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala beliau diizinkan untuk mendengar dan tersampaikan salam umatnya dimanapun mereka berada dengan seizin Allah dan Allah ala kulli syain qadir Allah Maha mampu melakukan apa segala apa yang dikehendaki kita lanjutkan sejenak pada azan insyaallah taala Baik selanjutnya di antara doa tasyahud yang kelanjutan dari kalimat kedua Assalamualaikum warahmatullahi nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kalau al-muallif rahimahullah ar-rahmah ma taslimi fiha tamam. Doa agar seorang dilimpahkan rahmat diiringi dengan keselamatan fiha tamam. Dalam doa tersebut padanya terdapat tamam kesempurnaan. Dengan dua perkara ini mendoakan rahmat agar dirahmati dan diselamatkan. Kenapa sempurna? Li'anna birrahmah husulul matlub Wabis salam zawalul marhub. Karena dengan mendoakan rahmat maka akan didapatkan apa yang diinginkan. Rahmah apabila digandengkan dengan salam semoga Allah menyelamatkan Anda dan merahmati Anda. Maka rahmah merahmati Anda yaitu diberikan nikmat, diberikan apa yang diinginkan. Wabis salam adapun dengan diberikan assalam yaitu zawalul marhub, hilangnya sesuatu yang ditakuti. Hilangnya marhub, hilangnya sesuatu yang ditakuti. Maka diselamatkan seorang doakan. Semoga selamat, semoga diberi keselamatan, diberi keselamatan dari sesuatu yang ditakuti. Ya. Dari sesuatu yang memadratkan yang bisa mencelakakan. Kita ucapkan assalamualaikum ke saudara-saudara kita. Maka ini assalam padanya zawalul marhum doa agar yaitu dihilangkan dari apa-apa yang bakal e, ditakuti ia hadapi adapun ar-rahmah husulul Matruh, dengannya didapatkan apa yang dikehendaki fa idastama as-salam rahmah kamula lil insan mayurid maka apabila bersatu doa ucapan assalam dengan rahmah assalamualaikum warahmatullah kamula lil insan atau dalam doa tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah maka akan apabila didoakan demikian kepada seorang akan sempurna apa yang dia inginkan dapat apa yang dikehendaki yang diinginkan dan dihindarkan dari apa yang dikhawatirkan jadi dari dua sisi apa yang dikhawatirkan terhindar dan apa yang diinginkan diraih dua ini Faantal an tas'alullaha an yarhamahu ma'assalami alaihi. Maka engkau dalam doa tasyahud engkau memohon kepada Allah agar Allah merahmati Nabi alaihi wassalam dan menyelamatkan beliau alaihi wassalam, memberikan salam, selamatan, kesejahteraan kepada Nabi alaihi wassalam. Dapat dua-duanya. Ya. Mendapatkan keselamatan dari segala macam hal yang ya dikhawatirkan maka ini eh, dengannya sempurna. Oleh karenanya ucapan salam dengan dilengkapi assalamualaikum warahmatullah itu atmam wa akmal lebih sempurna wa afdal dan lebih baik dan lebih besar pahalanya. Wa ammal barakat fal barakatu jam'u barakah. Adapun assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah wa barakatuh. Adapun wa barakatuh maka ini jamak dari barakah Wal barakah kasratul khair wa dawamuh. Yang namanya barakah adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan pada sesuatu. Sebagian menyebutkan kebaikan yang dimaksud khairul ilahi, kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya, sebagian orang menganggap baik atau tidak itu relatif menurutnya. Bisa jadi seseorang memiliki atau bersedekah dengan 100 ribu, yang satunya satu juta. Namun hada abrok, yang ini lebih barokah. Kenapa? Karena ikhlas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini abrok. Lebih barokah meskipun lebih sedikit nominalnya, namun lebih besar pahalanya, lebih diterima dan manfaat. Maka disebut al-barakah. Ya. Bisa jadi seorang umurnya panjang, yang satunya umurnya pendek. Namun yang umurnya pendek abrok, lebih barokah bisa jadi. Yaitu subutul khairil ilahi. Adanya kebaikan ilahi padanya diberkahi dengan yaitu amal-amal saleh yang sesuai dengan syariat padanya ya Taib. Yaqulu ahli lughah berkata ahli bahasa Arab, innahu mushtaqun min birkah. Barakah diambil dari kata mustaq pecahan dari al birkah. Wal birkah mujtama'ul ma, kumpulan daripada air. Wa adatan ma takunu kabirah dan biasanya itu kumpulan air yang luas seperti danau atau seperti atau kurang dari itu yang besar, yang banyak wal ma fiha sabit dan biasanya air padanya itu tetap tidak mengalir seperti sungai atau apa namun tetap ada dan langgeng maka diambil dari kata itu al birka at al barakah dari kata al birka ya. <clears throat> dan senantiasa ada keterkaitan oleh karena para ulama sering dalam menyebutkan ta'rif definisi yaitu menyebutkan lugatan wastilahan definisi secara bahasa dan secara istilah syar'i Khulasatul makna maka ringkas daripada makna doa tasyahud kalimat kedua ini annaka tas'alullah subhanahu wa ta'ala an yusallima rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa an ya'ummahu Rahmati wal barakat. Engkau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan keselamatan kepada rasulnya dan memberikan rahmatnya secara umum wal barakat dan kebaikan-kebaikan barakah. kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam doa assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kemudian di situ ada faedah-faedah penting dari eh, kalimat yang berikutnya yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Uh, insyaallah taala Taib <clears throat> kita uh, lanjutkan sejenak atau kita Eh, tunda lain waktu saja pekan yang akan datang insyaallah taala tentang uh, kalimat ini assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin insyaallah pekan yang akan datang kita selesaikan dari doa tasyahud assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin begitu pula tasyahudain yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wallahu taala alam ya, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini نسأل الله المنافع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك